Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Pada pertemuan-pertemuan terakhir kita sudah sebutkan tentang akidah sunnah wal Jamaah. Sebagaimana beliau sebutkan ada dzikru bayan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebutkan di antara beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beriman pada malaikat, kitab-kitabnya, dan disebutkan juga beriman kepada kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syafaat. Demikian juga Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Demikian juga tentang Isra Mi'raj. Dan masih dalam pembahasan apa yang disebutkan di sini oleh Imam At-Tahawi rahimahullah Qala wa ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnari la yukhaladun. Mereka di dalam neraka dan tidak kekal. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyelisih orang-orang Khawarij mengatakan bahwa umat Nabi SAW melakukan dosa besar di dalam neraka kekal. Idamatu wahum wahidun apabila mereka meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan syirik akbar yang mengeluarkan mereka dari keimanan. Wa ilam yakunu taibin walaupun mereka belum sempat untuk bertobat terhadap dosa besar yang dia lakukan, maka mereka tidak kekal dalam neraka. Dan juga kalau Allah kehendaki mereka diampuni juga jadi orang yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW ada dua kemungkinan. Pertama dia disiksa dulu, kemudian nanti akhirnya akan masuk dalam surga. Kemungkinan yang kedua, Allah mengampuni dengan rahmatnya. Dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia itu berhak untuk diampuni. Jadi dia tidak masuk neraka sama sekali. Padahal melakukan dosa besar tersebut. Ya demikian. Dan kesimpulannya mereka tidak kekal. Ya selama mereka bertauhid tidak kekal. <clears throat> ada yang dia itu mampir dulu dalam neraka, ada yang kalau Allah kendaki diampuni. Walaupun belum belum sempat bertobat. Kalau dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Ya alladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha yang murni, yang menyeluruh. Kemudian beliau mengatakan Imam At-Tahawi, "Ba'da an lakumullah arifina mu'minin." Setelah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengenal. Kalimat mengenal di sini dilengkapi dengan mu'minin beriman. Wa hum bi masyiatihi wa hukmi. Mereka di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Kalau Allah kehendaki, maka mereka diampuni. Kalau Allah kehendaki, mereka disesat dulu. Insya'a Ghafara lahum, kalau Allah kehendaki, Allah mengampuni mereka, wa afa anhum dan memaafkan mereka Yufadlihi dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini lengkapnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk Allah disekutukan untuk sholat itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma Maduna dzalika liman dan Allah mengampuni Maduna dalik apa yang di bawah dosa syirik. Ya bukan diartikan ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik tidak. Bukan seperti itu artinya. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni di bawah syirik. Demikian. Syaikhul beliau menyebutkan tambih atau peringatan ini. Liman yasya bagi orang yang melakukan kehendaki. Ini sudah lewat kita bahas pada pertemuan telah lewat tentang dosa-dosa besar, definisi dosa besar, demikian juga yang lainnya. <clears throat> Di dalam permasalahan apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni syirik kecil? Ini juga sering kita sebutkan. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk Allah disekutukan. Apakah masuk di situ seri kecil juga? Sedikit dari riya umpamanya ataupun sum'ah ya, atau mungkin yang disirik berubah lafat ya seperti demi bapakku umpamanya <clears throat> dan semisalnya apakah itu diampuni terjadi perselisihan para ulama ya Ibnu Taimiyah beliau punya pendapat dua Syekh Fauzan ya disebutkan ini beliau mengatakan tidak diampuni. Karena di sini alafatnya adalah umum. Kalau tidak mengampuni dosa sirik berarti sirik kecil dan sirik besar. Tapi Allah alam yang benar adalah Allah mengampuni dosa kecil, syirik kecil. Demikian ya sebagaimana dosa besar. <clears throat> Walaupun ya syirik kecil ini tidak menyebabkan orang itu kekal dalam neraka. Ya demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau Allah Taala, wa insya'a adabahum finnar adli dan jika Allah kehendaki Allah menyiksa mereka yang melakukan dosa besar ini. Finnar dalam neraka biadlihi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha adil untuk kemudian menyiksa orang ini. Dan dengan rahmatnya mengampuni orang ini. Dan mereka para ulama ketika menyebutkan siksaan maka menyebutkan dengan lafaz keadilan. Sehingga di antara mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadilannya. Allahumma inni a'udzubika min adrika. Ya Allah aku berlindung pada engkau dari keadilanmu. Karena lafaz adil ini biasanya digabungkan dengan apa? Azab seperti ini. Wa in syaa'a adzabahum bi adli. Dan jika Allah kehendaki menyiksa mereka dalam neraka dengan keadilannya. Ya, jadi lafaz adil ini keadilan Allah SWT kadang itu digabungkan dengan azab Allah SWT wa Paham? Sehingga mereka di antara para ulama terdahulu mengatakan Allahumma ini as'aluka min fadlika wa udzubika min adlika. Ya Allah aku minta kepada engkau dari keutamaanmu dan berlindung kepada engkau ya Allah dari keadilan. Karena keadilan Allah SWT dari bentuk keadilan Allah SWT memasukkan seorang ke dalam neraka. Paham? <clears throat> Dan jika Allah kendaki maka Allah menyiksa mereka di dalam neraka dengan keadilannya walaupun tidak apa? Tidak kekal. Sebagaimana beliau sebutkan surah ini, "Tsumma yukhrijuhum minha." Kemudian mengeluarkan Allah mengeluarkan mereka yang melakukan dosa besar ini dari orang yang bertauhid minha dari neraka bi rahmatihi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaati syafiin dan syafaatnya orang memberikan syafaat min ahli taatihi dari orang-orang yang melakukan ketaatan. Orang-orang ahli taat, orang-orang melakukan amalan saleh maka mereka mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini keutamaan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya demikian. Masuk di situ siapa? Tentu saja Nabi kita Muhammad SAW mampu memberikan syafaat. Ya, summa yub'atsuhum ila jannatihi. Kemudian setelah ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluar dari neraka, Ya, demikian juga bisa berupa syafaat orang yang berikan syafaat kepada dia sehingga keluar dari neraka yang kita akan jelaskan nanti insyaallah. Mengulang yang apa yang telah lewat. Kemudian summa yab'atsuhum. Kemudian Allah membangkitkan mereka. Mengeluarkan mereka. Ya, membangkitkan mereka, memasukkan mereka ila jannati kepada surga surganya Allah swt. Jadi orang yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka masuk neraka, maka mereka kemudian akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masukkan mereka ke dalam surga. Disebutkan ya kita ulangi di sini tentang masalah syafaat. Jika di sini ada tambahan juga. Semua oleh semua saya wa taala di <clears throat> Qaul Muhid pembahasan tentang syafaat. syafaat itu ada dua. Syafaat yang dia itu tertolak dan syafaat yang di itu tetap ada. Ini syafaat manfiyah, demikian juga syafaat musbita. Ini syafaat yang ada dan syafaat tidak ada. Di antara syafaat yang tidak ada itu syafaat yang dicari dari orang-orang musyrik. Maka ini tidak ada. Sedangkan syafaat yang musbita ini syafaat yang memang ada. Disebutkan di antara syafaat musbita mereka menyebutkan para ulama di antara Syekh Utsaimin beliau menyebutkan ini di halaman 351 <clears throat> di kolom Mufid. Ada syafaat itu khusus untuk Nabi SAW Ada yang dia itu syafaat untuk umum untuk Nabi demikian juga selain Nabi Muhammad SAW. <clears throat> Ya bisa ditulis syafaat ada dua. Dan syafaat sendiri itu adalah lawan dari ganjil. Ya, Sedangkan secara istilah yaitu apa? Tawasud lil goir, Perantara untuk orang lain Bijal bimbang fa'ah Audah imadorro Untuk mendapatkan manfaat Atau untuk menolak bahaya Itu syafaat Perantara, Perantaraan untuk orang lain Untuk mendapatkan manfaat Atau untuk menolak bahaya Dan sebutkan bahwa syafaat itu ya ada dua syafaat yang untuk Nabi SAW kemudian syafaat yang dia itu khusus ya pertama khusus untuk Nabi SAW yang kedua adalah untuk Nabi demikian juga yang lainnya kita ringkas saja syafaat untuk Nabi SAW ada beberapa macam yang pertama adalah syafaatul utma syafaat paling agung yang itu adalah makam Mahmud kedudukan yang mulia Allah sudah siapkan nanti di padang masyar sebagian dalam hadis Abu Hurairah sebagai Imam Muslim. Mereka semua mendatangi para nabi sampai akhirnya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi juga. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Demikian juga ketika kita menjawab adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan wa'ata. Kemudian yang kedua, sahabat Nabi SAW untuk penghuni surga agar bisa masuk dalam surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, Ya wasi ladzina natakau ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abu. Sampai ketika mereka datang ya ke surga wa futihat abu dan dibukakan di situ pintu-pintunya. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membuka pintu tersebut. Hadis Abu Hurairah Imam Muslim. Ini yang kedua, khusus untuk Nabi. Yang ketiga adalah sahabat Nabi untuk pamannya. Abu Talib agar diringankan siksaannya di neraka dan dia adalah mendapat siksaan paling ringan diletakkan di situ ya di bawah kakinya itu ya arang api neraka sehingga menggelaga otaknya sebutkan ini ya kisahnya di dalam hadis Bukhari dan Muslim <clears throat> ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Kemudian ya hadis Abu Said Bukhari Muslim. Selesai. Ini sahabat musuh untuk Nabi tiga. Kemudian sahabat umum untuk Nabi demikian juga yang lainnya. Ya, yang pertama yaitu sahabat orang yang dia itu berhak untuk masuk neraka tapi tidak masuk. Ya, tidak masuk. Dalilnya adalah apa? Dalilnya Hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Seseorang yang itu meninggal kemudian menyolatkan di situ eh, dalam hadis Aisyah 100 orang. Ya, semua lima muslim. Ummah min minal muslimin 100. Kalau hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu 40 orang yang dia itu bertauhid. Memberikan syafaat. Paham? Ini. Adapun yang menyebutkan tiga sof doif, ya tiga sof boleh kita menyolatkan jenazah tiga sof sering kita lakukan, nah? tapi itu doif. Sudah ada Rawi Marsad bin Abdullah, semua Imam Abu Dawud. Tadi nah, di sini. Demikian juga ada Muhammad bin Ishaq Mudalis. Yang jelas bahwa orang yang dia itu meninggal disolatkan 40 orang, jelas itu mendapatkan syafaat dari orang tersebut. Ini menunjukkan baiknya Bagus yang bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau riwayat Imam ya riwayat Imam Muslim semua hadis Aisyah 100 orang umat Muhammad. Ya, tidak disebutkan di situ orang yang bertauhid. Kemudian disebutkan yang kedua, sahabat orang yang masuk neraka kemudian keluar darinya. Yaitu hadis hadis Abu Hurairah semua oleh Imam Bukhari. Ketika waktu itu Nabi bertanya, "Man as'adun nas?" Siapa orang yang paling beruntung? Sebutkan orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW Itu Ya ini Ahlu Tauhid Orang yang dia itu Ahlu Tauhid Ini jenis yang kedua Ya Kemudian yang yang ketiga adalah Syafaat untuk mengangkat derajat Ya dia sudah masuk surga ini Kemudian dinaikkan derajat Ya ya ini hadis Hadis Abu Ya kisahnya meninggalnya Abu Salamah Hadis Ummu Salamah Ismail Imam Muslim. Nabi mendoakan Allahumma fir li Abi Salamah ya Allah ampunilah Abu Salamah warfa darajatahu fil mahdiin dan angkatlah derajat dia bersama dengan orang-orang mahdiin orang mendapatkan hidayah. Paham ini? Ini secara ringkas saja. Di situ juga syafaat orang-orang yang mati syahid. Sebutkan dari Imam Ibnu Majah, demikian juga Imam Tirmidzi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Ini orang mati syahid Ya, hmm, disebutkan di hadis nomor 2799 disebutkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini keutamaan orang mati syahid. Ya oleh karena itu hendaknya kita juga berangan-angan untuk mati syahid. Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu ada sana syam bin Ammar, ada sana Ismail bin Ayyas, ada sana Bahir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan, Anil Ma'dan ibni Ma'di Yaqrib. Ya demikian. Hmm. Ada penguatnya di sini. Ya disebutkan dari hadis Mikdad Mikdad bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu. An Rasulullah dari Rasulullah SAW kala beliau mengatakan, "Li syahid Allah sittu hisal." Orang yang mati syahid di sisi Allah ada enam keutamaan. Yaghfiru lahu awali dub'atin min damihi, diampuni dosanya ketika darahnya pertama kali tercecer. Ya ini keutamaan pertama. Yang kedua, yura mak'adahu minal jannah, ditampakkan tempatnya nanti di surga. Yang kedua, wajaru min adabil qabr. Dilindungi dari sisaan kubur. Kemudian wayaman min al-fasail akbar. Yang keempat, aman dari ya kebingungan keadaan yang berat yang besar ini padang masyar, Aman dari cobaan padang masyar. Kemudian yang kelima, wa hulatal iman, diberikan perhiasan iman. Kemudian karena menyusawat minal khurul in, menikah ya dengan khurul in nanti di surga. Kemudian yang terakhir yusyafa fi sab'ina insanan min aqaribihi. Ya diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Ya disyafaatkan 70 orang dari kerabatnya. Ini keutamaan orang mati syahid berikan syafaat 70 dari kerabatnya. Kemudian kita lanjutkan Abu subhanallah Imam atau Allah taala <clears throat> wa dzalika bi Allah taala ya demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tawalla ahla ma'rifati. Allah Subhanahu wa taala mengurusi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ibadah orang-orang ahli ketaatan maka Allah mengurusi mereka melindungi mereka memuliakan mereka walam yaj'alhum dan Allah tidak, tidak menjadikan mereka ahli taat ini ahli ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka bidara ini di dua negeri negeri apa ini negeri akhirat demikian juga di dunia tidak menjadikan mereka ini di dunia dan akhirat ke ahli nukrati nakirah tahu nakirah nakirah itu kan lawan dari ma'rifat ya Allah tidak menjadikan mereka yang ahlu ma'rifat ini seperti orang-orang yang ahlu nakirah ini orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala ini Allah tidak menyamakan orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Ya demikian. Dan ayatnya banyak. Sebutkan dalam surat Al-Jathiyah. Ya. Am hasibal ladzina istaru sayiati an najalum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'un sawa'un mahyahum matuhum sama yahkumun. Apakah menyangka orang-orang yang melakukan kemaksiatan untuk kami jadikan mereka seperti orang-orang yang taat tidak sama. Demikian juga di surat Sot ya nanti yang kita akan sebutkan. Ini Allah tidak menyamakan mereka itu di dunia dan akhirat tidak sama. Kehidupan orang yang beriman dan orang yang bukan beriman tidak sama di dunia ataupun di akhirat. Alladzina khabu min hidayatihi. Yang mereka mana mereka itu khabu. Ini orang yang gagal. Ya, orang yang tidak mendapatkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gagal mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walam yanalu min min wilayatihi, tidak mendapatkan tidak memperoleh perwalian Allah Subhanahu wa taala, pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah taala, Allahumma ya wali al-Islam wa ahlihi. Ya Allah, zat yang mengurusi Islam dan pemilik Islam ini orang-orang yang muslim. Masikna alal Islam, kokohkan kami di atas keislaman. Hatta nalqaka bihi. Sampai kami bertemu dengan Engkau ya Allah dengannya dengan Islam. Ini mengakhiri doa dengan ini. Boleh nggak berdoa seorang untuk ya mati? Sebutkan di sini, ini beliau berdoa untuk mati dalam keadaan Islam, maka ini boleh. Tapi kalau berangan-angan kematian murni, maka tidak boleh. Karena musibah yang dialami, maka tidak boleh. Datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamakan orang yang taat dengan orang yang ahli maksiat disebutkan oleh Imam Asyikiti di Adwaul Bayan di halaman 2662 Ketika beliau menjelaskan Surat Sot Ayat yang ke-28. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard? Apakah kami menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang melakukan, melakukan kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami menyamakan ya menjadikan orang yang bertakwa dengan orang yang bermaksiat? Tentu saja tidak. Kemudian beliau mengatakan am di sini, am di sini ada tiga bentuk. Ada yang pertama beliau menyebutkan bagaimana biasa Imam Syikiti beliau ahli bahasa, ahli usul masya Allah dari Afrika beliau ini, Puritania. Jadi wa am al mukotiah, Am di sini mukotiah, pembahasannya panjang karena ada am yang di itu mutasilah seperti hada Muhammadun am Zaidun. Ini Muhammad atau Zaid, maka ini mutasil. Kalau mukoti di depan. Atau semisal itu. Maka di sini lafaznya am naj'alul ladina amanu. Ini am mungkote. Di situ ada tiga madhab. Fiha lil ulama il arabia selasa madahib tiga madhab. Yang pertama, bah itu maknanya adalah hamzah istibham al-ingkar. Tidakkah ya, kami tidak kami menjadikan ya ila akhiri. Atau asani yaitu bimana bal idrobiyah, ini bakah bahkan menghapuskan yang telah lewat. Pendapat yang ketiga yaitu makna ingkari dan idrob. Nah, ini yang dipilih oleh beliau. Ya demikian. Kemudian beliau mengatakan sisi pengingkaran di sini dari Allah Subhanahu wa taala, li'anna man dhanna billahil hakim al khabir, sesungguhnya orang yang menyangka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Anu yusawi baina salih wal muslih. As-salih al-muslih wal musid al-fajir. Bahwa Allah menyamakan orang yang soleh, orang yang berbaiki Ya disamakan dengan orang yang merusak, orang yang jahat. Fakat donna donnan qabihan maka dia telah menyangka terhadap Allah Subhanahu dengan sangkaan yang jelek. Jadi ron ingkar, maka pantas untuk diingkari. Pantas untuk diingkari. Ya, demikian. <clears throat> Demikian juga Allah menyebutkan dalam surat Jasiyah tadi, am hasibal ladina tarhu sayyati am naj'alum kal ladina amanu amil amilus sawam sawa'am mahyahum wa matum Ya jelek yang menyamakan mereka di dunia ataupun di akhirat. Ya demikian. Ya demikian juga mana seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kemudian disebutkan ya doa tadi yang disebutkan oleh Imam Tahawi, ya Allah yang mengurusi kaum muslimin, kokohkan aku di atas Islam sampai aku bertemu denganmu tentang masalah berangan-angan terhadap apa? kematian. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin <clears throat> tentang larangan berangan-angan untuk mati. Bab yang ke-19 di Kitabul mardo kitab tentang masalah orang yang sakit. Sebutkan di bab ke-19 ini bab tamanil marid al maut. Orang yang sakit berangan-angan mati. Kenapa kita bahas ini? Karena seakan-akan tadi dalam e, matan yang disebutkan oleh Imam Tuhawi bahwa boleh berangan-angan untuk mati. Dan demikian, berangan-angan untuk mati. Ya Allah. Ya. kokokan kami di atas agamamu kan demikian sampai bertemu dengan engkau disebutkan di sini oleh Imam Bukhari hadis nomor 5671 hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan Qala Nabi SAW berkata Nabi SAW, alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum jangan sekali-kali salah seorang kalian berangan-angan tamani di sini dengan nun ya taukid musyaddadah Sungguh-sungguh jangan berangan-angan. Al-mauta kematian mindurin asabau dari bahaya yang dia alami, penyakit kefakiran, ya, musibah dan sebagainya. fa'inkan ala buddha kalau tidak bisa tidak fa'ilan untuk dia melakukan fa'liyakul ucapkanlah doa ini. Allahumma ahyini maka natil haya khairali. Ya Allah hidupkanlah aku. Selama kehidupan itu lebih bagus bagiku. Watawafani dan matikanlah aku Idakan kanatil wafah khairali Apabila kematian lebih bagus dariku Ya demikian juga disebutkan juga di sini hadis khobab Ya Radhiallahu Maka disebutkan di sini oleh Ibn Hajar Taala <clears throat> Al-murad yang maksudnya adalah di sini salah seorang kalian yakni kaum muslimin secara umum. Hamalahu jama'atun minas salaf ala dunyaw. Ya, sebagian dari para ulama salah mengatakan di sini bahaya-bahaya dunia. Fa'in wujida al-ukhrawi apabila didapatkan di sini bahaya dalam hal akhirat bi an fitnah seperti takut dari fitnah fitnah dunia ya demikian juga fitnah agamanya banyak sekali cobaan perselisihan dan sebagainya di dini di dalam agamanya ya kalau dia takut fitnah ujian agamanya lam yaskul fitnah tidak masuk dalam larangan. Ya, bisa ditulis bahwa kalau dia itu mendapatkan bahaya dalam masalah agama, maka tidak terlarang berangan-angan mati. Ya, kalau kemudian dia takut nanti kalau hidup mendapatkan ujian yang berat, maka tidak mengapa untuk apa? Berangan-angan mati. Ya, demikian. <clears throat> Lam yakul nahyi wa yumkinu. Ya, demikian. Kemudian disebutkan ada beberapa riwayat Disebutkan diantaranya dalilnya adalah sebuah oleh Imam Malik dalam Muwatta. Ini yang menunjukkan kuatnya dari hadis ini. Ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan sahih ini, beliau mengatakan, "Allahumma kaburat sini, ya Allah, telah tua umurku." Ya. Wa da'ufat kuwati, lemah kekuatanku. Ya Umar meninggal umur 63. Wa syarat ra'iyati, telah tersebar rakyatku banyak semakin banyak kemenangan semakin banyak wilayah yang beliau dapati semakin banyak juga rakyatnya fakubutuni ilaika ghaira mudiin wala mufrid cabutlah nyawaku kehadapanmu tanpa kemudian mudi ya dalam keadaan tidak e, sia-sia uh, wala mufrid dan tidak berlebih-lebihan ini jadi boleh seorang berangan-angan ya takut kemudian mendapatkan fitnah ujian. Sebutkan sebutkan akhirnya Umar bin Khattab beliau meninggal apa dibunuh oleh Abu Bulwah dan beliau berangan-angan mati syahid. Berangan-angan mati syahid di negerinya Nabi di Madinah. Orang-orang merasa heran bagaimana Madinah yang demikian aman kemudian beliau berangan-angan mati. Mati syahid di Madinah. Suatu yang aneh kan itu. Ternyata Allah kabulkan. Beliau dibunuh oleh Abu al-Majusi di mana? Ketika beliau mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Dikabulkan oleh Allah permintaan beliau. Ini mati syahid di mana? Di Madinah. Demikian juga di situ ada riwayat yang sahih juga sebagai Imam Hakim bisa ditulis hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebagai Imam Hakim demikian juga Abu Dawud rahmatullahi lima. <clears throat> Bil bidu bi dubri kulli Ya. Ya, ini ucapan Ya. Wa asrahu minhu bidzalika hadis muat alladhi akhrajahu Abu Daud wa Sa'ul Hakim bil qaul fi dubri kulli salat wa fihi ya sebuah di situ wa idza aradta bi qaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghairu maftun ya sebagai ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ya untuk berangan-angan mati takut mendapatkan fitnah di agamanya wa idza aradta bi qaumin fitnah kalau engkau menginginkan terhadap suatu kaum cobaan Fatawafani, matikanlah aku ya Allah. Ilaika di hadapanmu, ghairu maftun tanpa terfitnah. Ini dalam keadaan agamanya itu selamat. Ya demikian. Ini kesimpulan dalam permasalahan ini. Kalau kemudian dia berangan-angan mati untuk kebaikan akhiratnya maka boleh. Adapun dunia tidak boleh. Demikian. Dalam baca surah Nabawiyah.